Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan terakhir kita bahas kemarin seputar hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mana? Makkah ke Madinah. Kemarin sudah kami sebutkan beberapa faedah yang nah barakallahu fikum tentunya penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hijrah itu istirahatnya di rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dikepung oleh orang kafir Quraisy biar nggak bisa keluar. Begitu keluar rencananya itu begitu keluar mau dibunuh langsung gitu loh. Tapi ternyata apa Allah taala bikin mereka buta. Sehingga ketika Abu Bakar dan Rasulullah keluar mereka nggak ada yang tahu satupun. Paham ya? Kemudian menuju rumahnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sana sudah mempersiapkan mempersiapkan apa dua kendaraan. Eh, dua kudanya disiapkan. Nah, barakallahu fikum menyewa salah satu orang penunjuk arah. Orang ini agamanya masih agama musyrikin. Eh, agama-agama nam kesyirikan lah agama-agama orang kufar. Siapa namanya orang yang disewa ini? Eh, Hasan. Nama Hasan Abdullah bin Uraikid. Namanya Abdullah bin Uraikid disewa langsung melakukan perjanjian. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya bagaimana perjanjiannya? Uh, eh, Al Husain apa perjanjian Rasulullah dengan Abdullah bin Ruwaikid? Enam. perjanjiannya setelah tiga hari hendaknya Abdullah bin Ruwaikid itu ketemu di mana? Di Gua Saur. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ketemu di situ. Naam. Kita lihat Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, Wa kana Amir bin Fuhairah yurih. Saat itu Amir bin Fuhairah yurih, yurih itu maksudnya apa? Yurih itu maksudnya itu mengembala. Naam. Wa kana Amir bin Fuhairah yurih alaihi ma ghanaman li Abu Bakar. Naam. Saat itu Amir bin Fuhairah Yurih di bawah itu sebutkan nam yaruddu wa yuwajjih. Maksudnya itu e, nyuruh pulang mengarahkan ghanam, kambing yang mengembala itu ada. e, mengembalakan kambingnya Abu Abu Bakar. Nam Fuhairah ini Amir bin Fuhairah ini mengembala atau merawat kambingnya Abu Bakar. Mengarahkan nyuruh pulang kan mengembala ya, mirip ya kita gitu ya mengembala kambing itu ya. Mengembalakan eh mengembala kambingnya siapa? Abu Bakar. Wa kanat Asma ibnatu Abu Bakar tahmilu lahum lahuma azzat ilal ghar. Ini yang kita sebutkan kemarin. Ternyata selama Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW di dalam gua tersebut yang ngirim makanan siapa? Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Belum. Jadi Abu Bakar itu punya kambing, itu nanti yang mengembala siapa? Yang mengembala kambing tersebut yang istilahnya bantu mengembala Amir bin Fuhairah ini. Paham ya? Asma bintu Abi Bakrin, Asma putrinya Abu Bakar, tahmil lahum zat membawa perbekalan ilal ghar ke gua. Ngasih perbekalan makanan gua itu karena di gua kan enggak ada makanan juga. Paham ya? Nah, mungkin khawatir perbekalannya habis. Wa kana Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Abdullahnya ia tasamma' ma yuqal Makkah, menjadi intelnya. Intel mencari pendengaran, mencuri pendengaran, mencari pendengaran di Mekah apa yang akan dilakukan orang kafir Quraisy. Intel namanya ya, mencari pendengaran intel namanya ya. Jadi intel lah. Jadi intel nam barakallahu fikum apa yang akan dilakukan orang kafir Quraisy di Mekah. Tsumma yadhhab ilaihima. Bidzalik kemudian kalau sudah dapat kabar Abdullah bin Abi Bakar ini pergi menuju kepada Rasulullah Abi Bakar mengkabarkan yahtarizani minhu agar mereka berdua berhati-hati waspada dari dari kabar tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ini jadi ada tiga ya. Yang mengembalakan kambingnya Amir bin Fuhairah. Yang ngantar makanan siapa? Asma bin Abu Bakar. Yang jadi intel siapa tadi? Abdullah bin Abi Bakar. Naam. Wajah al-musyrikun fi talabihima ila saur. Kemudian tiba-tiba musyrikun datang mencari mereka berdua sampai di gua saur tersebut. Paham ya? Naam. Wa ma hunaka al amakin. Di sana enggak ada tempat lagi sudah. Ayo na'am, hatta innahum mar, hatta innahum marrau ala babil ghar. Intinya mereka ini menelusuri, menelusuri tidak ada tempat yang tidak ada satu tempat lagi kecuali mereka sudah jelajahi. Sampailah pintu gua. Tapi mati atas bagian atas. Paham ya? Kan misalkan ini gua gini ya, gua. Nah, pintu guanya ada tapi bagian atas itu loh. Mereka sampai bagian atas, bukan di mulut guanya bukan. Paham ya? Bagian atas Nah, nah nanti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu khawatir itu loh. Karena kalau noleh ke belakang ke bawah gitu nampak itu loh. Tapi Allah taala bikin mereka buta enggak nampak. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa hazat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam. Telapak-telapak kaki mereka itu kedengaran. Paham ya? ya? intinya itu pelan-pelan lah mencari. Yang orang mencari kan enggak enggak gerudukan, pelan-pelan ini. Kalau gerudukan lari nanti mencari kan. Pelan-pelan. Nah. nah, mencari Rasulullah dan juga sahabat temannya Abu Bakar maksudnya. Wa ammallahu alaihim babal ghar. Allah telah bikin mereka buta, tidak melihat pintu gua. Bayangkan. Dibikin buta. Ada riwayat yang kemarin saya sebutkan, ada riwayat yang katanya mulut gua ditutupin apa? Sarang laba-laba. Itu riwayatnya dhaifah. Paham ya? Karena kitab yang asli ini antum bisa lihat sendiri kalau punya kitab asli ini ada penyebutannya. Cuman ini ringkasannya jadi nggak sebutin sini. Di, dalam kitab aslinya Al-Fusul itu disebutkan riwayat yang dhaifah tadi itu. Paham ya? Yaitu mulut guanya tersebut tersumbat ditutupi oleh apa? sarang laba-laba sehingga mau masuk enggak jadi, takut. Wah, ini jangan-jangan enggak ada orangnya. Ya, antum lah sarang laba-laba bagaimana? Berarti enggak ada orangnya gitu loh ya. Tapi lemah hadisnya. Hadisnya lemah. Kesimpulannya yang sahih bukan sarang laba-laba memang Allah Ta'ala bikin mereka buta. Buta itu maksudnya enggak ngelihat pintu pintu gua tadi itu. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Fadzalika ta'wilu qouli ta'ala ya, yang mana hal tersebut adalah penafsiran firman Allah taala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana yang mana kisah tersebut merupakan penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kalian tidak mau menolongnya, sungguh Allah Taala telah menolongnya." Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan na barakallahu fikum Rasulullah SAW dari kejaran orang-orang apa? Orang kufar. Nah, saniyatna ini dua orang, idhuma fil ghar. Dua orang ketika dalam gua. Siapa dua orang ini? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat sini. Idnya qulil sahibi yaitu waktu itu Abu Bakar ini mengatakan kepada temannya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta, la tahzan innallaha ma'ana Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu la tahzan innallaha ma'ana jangan kamu sedih sesungguhnya Allah taala bersama kita karena waktu itu Abu Bakar sempat sedih kenapa sedih karena kalau nengok di bawahnya gitu nampak ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la absarana Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat eh, ke bawah telapak kakinya, niscaya akan nampak kita. Eh, kemudian apa kata Rasulullah? Ditenangkan, "Ya Abu Bakrin, madan nuka bisnani Allahu salisuhuma?" Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya enggak usah khawatir, enggak usah takut, gitu loh ya. Nah, ini ayatnya la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimat wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizul hakim. Ini dalam surat Taubah ya. Nah barakallahu fikum akhirnya Allah telah jadikan Nah, Allah Ta'ala kirim tentara-tentara yang mereka tidak melihatnya. Nah, barakallahu fikum dan Allah Allah telah jadikan orang-orang kafir Enam rencana mereka itu enam gagal dan Allah Taala Taala jadikan kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi wallahu azza hakim. Wa dzalika anna Abu Bakar radhiyallahu anhu li shiddati hirsihi baka hina maral musyrikun. Yang demikian itu saat itu dikarenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena benar-benar semangatnya menjaga Rasulullah itu nangis beliau. Menangis ketika apa? ketika orang-orang musyrikin lewat gitu loh, lewat di atas gua tadi itu nangis karena khawatir nanti kalau Rasul ketangkap dibunuh pasti gitu loh. Nah, wa qala ya Rasulullah law anna hadahum nadara maudi'a qadamai la ra'ana. Wahai Rasulullah, Abu Bakar ngomong, wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat eh, melihat tempat atau melihat telapak kakinya, di bawah telapak kakinya maksudnya, la ra'ana niscaya akan melihat melihat kita. Kita akan kelihatan. Faqala lahun Nabi sallallahu "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnani Allahu salatuhuma? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Apa yang kamu duga? Apa yang kamu sangka? Kita ini dua orang tapi Allah taala yang ketiganya. Maksudnya usah khawatir. Pasti Allah taala akan selamatkan. Walamma kana ba'da salas dan tatkala setelah tiga hari ja'ahuma ibnu uraiqib birrahilatain faraqibahuma wa ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah wa sara adili adili ini siapa adili ini eh? Adili ini siapa adili ini eh? Abdullah bin Uraiqat adili paham ya nah kemudian setelah tiga hari datanglah Abdullah bin Uraiqat membawa dua kendaraan tadi itu kendaraannya apa mobil eh? atau apa sapi atau apa kuda, keledai, unta, kuda ya, dipakai ini kuda, ini dipakai nanti enam. Barakallahu fiikum. Akhirnya apa? Enam faraqibahuma, mereka berdua naik kendaraan tersebut. Wa ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah. Abu Bakar memboncengkan Amir bin Fuhairah. Wa sarah adini dini amamahuma ala rahilatih. Eh, Abdullah bin Urwaikid, Enam, dia berjalan di depan mereka berdua sebagai penunjuk arahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena masih panjang, kisahnya masih panjang ya. Nah, maksudnya masih panjang mengenai kisah tersebut karena orang kufar Quraisy sudah benar-benar jengkel, enggak ketemu, keliling dijelajahi sampai ke gua pun juga enggak dapat juga, mengadakan apa kemarin Husain? Sayemboro. Paham ya? Bahasa Indonesia sayembara. Mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW atau Abu Bakar, maka mendapatkan berapa ekor unta? Seratus ekor onta nggak sembarangan. Akhirnya orang berlomba-lomba. Datanglah salah seorang sahabat yang dulunya belum masuk Islam, Surakoh bin Malik, ngejar. Ketika sampai di kampung namanya Mudlid. Kisahnya bersambung insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.